memberikan kenangan tentang cara ku menemukan dirimu tentang apa yang membuatku muda berikan hatiku padamu takkan habis sejuta aku untuk menceritakan cantikmu dan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini Telah habis sudah Cinta ini tak lagi tersisa Untuk dunia Karena tak ku habiskan Susah cintaku hanya untukmu berpikir tentang hidupmu tanpa ada dirimu Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu Tetap cantik rambut panjangmu meski nanti hitam lagi Bila habis sudah Waktu ini tak lagi berpijak Pada dunia telah aku habiskan Kisah cintaku hanya untukmu Dan telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa Untuk dunia karena aku habiskan Sisa cintaku hanya untukmu Karena Sisa cintaku hanya